memperbanyak istighfar secara khusus masalah istighfar karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi bisa saja rezeki seorang hamba tertahan ya, ditahan oleh Allah belum dikasih ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan karena dosa yang dia lakukan jadi dosa itu bisa menahan bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal coba istighfar kepada Allah SWT ya. Kan? jadi memang ada dosa yang mengganjal intinya begitu pernah ada Tiga orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang tiga orang ini dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, ke, eh, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada tiga orang datang satu hari antri di rumahnya, yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi nggak pernah dapat belum dapat anak sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak kami sudah ikhtiar ke tabib ini ke tabib ini minum ini minum itu tapi belum juga Allah takdirkan apa saran anda maka kata Hasan Basri perbanyak istighfar perbanyak ya bukan kerjakan istighfar perbanyak terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah terus astagfirullah terus diucapin jangan berhenti gitu kan. maka kemudian keluar orang tersebut masuk orang kedua mengatakan wahai imam saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja kena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras. Tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan, ditunjuk orang kaya di kota itu. Di kota Basra, di Irak. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah tiga orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa nggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar, dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop. Terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat. Dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari empat madhab tadi. Abu Hanifa, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Madhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau, beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau, beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto. Oh, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa, orang ini nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan Isya dia ikut sholat. Selesai Isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid. Mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang. Marbot masjid datang. Dekatin. Wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab tiga artinya. Bisa halal dari tiga. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Gitu kan? Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, "Hai syekh." Orang tua maksudnya. "Ngapain Anda di sini?" Kata Imam Ahmad, "Saya musafir." Gak kenal orang siapapun di kota ini, besok pagi saya mau pergi. Gak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu gak ada penginapan-penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata Marboja gak bisa, gak bisa. Mesin gak boleh tidur. Kata Imam Ahmad saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot Masya Allah istiqomah ini gitu. Keluar dari masjid ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad dan orang yang sudah pergi, Imam Ahmad dan ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Hmm. Wahai Syekh ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa Syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini kan. saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Nih. Imam bilang saya didorong-dorong ke jalanan. Dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan uh, kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, Syekh dipanggil Imam Ahmad. Silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini. Ini kios saya, ada, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang ada satu perilaku penyorot ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilai. Kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begini. Kata Imam Ahmad saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad. Sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik. Dia bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, masa maratu istighfarik. Apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Loh ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbel masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktik ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hambal. Saya adalah Ahmad Ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Jadi memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka.